ulaika ashabun nar dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka hum fiha khalidun kekal selama-lamanya bae ono sing durung Islam dange selama mumpung durung mati coba-coba wis pokok nggak Islam dang balik Islam apalagi dulu pernah Islam terus katut agama liang dang balik oh mumpung durung mati Sopo ngerti Allah mengizinkan kembali mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sak turunge mati ojo wedi melarat wa qala ta'ala Allah dawuh innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud sungguh orang-orang yang kafir padahal dulunya mereka iman berarti mur murtad lalu semakin bertambah-tambah kafirnya bareng murtad uh tambah musuhin nemen yang Islam apalagi neng kono diberi peran nemen musuh Islam orang yang kayak begitu itu tidak akan diterima taubat mereka wa ulaika humud dallun wa ulaika mereka itu hum adalah ad dallun orang-orang yang kesasar ora roh dalane mlebu swarga eh, ya dalan neraka yo kesasar innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar sungguh orang-orang mat orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir fala yuqbala min ahadihim milul ardi dhahaba maka tidak akan diterima dari mereka milul ardi dhahaba sak kebeke bumi ini dhahaban berupa emas walawif tadabih meskipun dia menebus dosanya dengan masak bumi tadi ulaika lahum azabun alim mereka itu bagi mereka azab yang pedih wa ma lahum min nasirin dan tidak ada yang bisa menolong mereka mati kafir kena ditulungi Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man baddala dinahu faqtuluh Barang siapa berganti agama murtad patenono Patenono riwayat Imam Bukhari Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulullah li ahwani ahli nari azaban yawmal qiyamah Allah jauh kepada ahli neraka yang paling enteng siksanya di hari kiamat Mas lau annalaka ma fil ardi min syai'in andai sampean punya harta sak akunta taf tadi bihi apa sampean akan menebus siksaan ini dengan duit sak Saya fayaqulu na'am orang itu menjawab oke tak tebus jadi andai siksaan yang paling ringan itu harus ditebus satu juta triliun tak tebus saking lolone sing siksa sing paling enteng. Fayaqulu Allah Jawab Mas, saya dulu sebetulnya tidak minta sebanyak itu triliunan, bukan itu yang kami minta. Tak minta satu, masa sehadat menudok Ini semen gak mojo-mojo. Aradtu minka ahwana min hada. Saya ingin dari engkau lebih ringan dari tebusan harta sak bumi itu wa anta fi sulbi Adam saat Anda ada di tulang rusuknya Nabi Adam apa permintaan saya Allah tusyrika bi syai'a hendaknya engkau tidak hendaknya engkau tidak mus tidak musyrik hendaknya engkau tidak musyrik itu yang saya minta fa'abaita lalu engkau menolak illa syirka dan anda tetap saja mus mus musyrik. Nah, sekarang ingin menebus bertriliun-triliun pun sampai tebus. Padahal dulu tak minta ojo musyrik. Nyembah pangeran loro musyrik. Nyembah bapak, nyembah anak, nyembah roh kudus musyrik. Jangan sekutukan Allah. Nyembah Allah plus yang lain-lain musyrik. Masuk Gusti Allah diwayuh. Hatinya mendua. menang Inilah kaum muslimin rahmakumullah. Semoga membaca kitab At-Targhib wa Tarhib ada manfaatnya memantapkan iman kita dan membuktikan kepada kita semua khususnya warga Nahdlatul Ulama ahlus sunnah wal jamaah apa yang diajarkan para kiai itu semuanya berdasar dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah hadirin rahmatullah para pemirsa kalau memang begitu kenyataannya nggih monggo panjenengan tetap tidak memakai dalil tetap mengabaikan para ulama' atau panjenengan akhirnya takzim kepada para ulama yang memang juga terbukti ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.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 semoga kita kembali pada fitrah dosa kita diampuni dan selamat merayakan hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh